Allah SWT menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan, tetapi jelas bahwa Allah tidak suka dengan kejahatan, Allah suka dengan ketaatan. Oleh karena itu, maka setiap kita hendaknya berpandai untuk memilih dan kemampuan memilih itu Allah berikan kepada kita. Allah sudah tunjukkan pada kita bahwa ini yang baik yang Allah perintah dan ini hendaknya dikerjakan dan apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan sesuatu yang disebut dengan cinta, ridho, jannah dan ini adalah kejahatan dan tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan maka akan terjadi petaka di dunia dan di akhirat. Perjanjian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dia itu adalah memang pada akhirnya dia adalah akan menjadi ahlun nar dan kita tidak tahu siapa dia, maka orang itu wajar kalau susah mendapatkan hidayah. Tapi orang apabila dia adalah Allah kehendaki menjadi ahlul jannah, maka orang itu akan tidak akan mampu seorang pun untuk bisa menyelesatkannya sebagaimana kita sering mendengar man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudrilhu fala hadiyalah barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan ada siapapun yang bisa memberikan kesesatan pada dia dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan ditemui ada siapapun yang bisa memberikan hidayah pada orang tersebut seperti ini harus kita imani, seperti ini harus kita takutkan kepada kita dan karena itu adalah bahwa kiat kita hendaknya mengendalikan diri untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas kebenaran agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta dan ridhonya kepada kita sekalian. Berikutnya kata beliau, wa a'rifu haqqas salaf. Nah, perkataan Imam Syafi'i kata wa a'rifu saya kenal, saya tahu haqqas salaf. Apa yang menjadi hak salaf? As-salaf di sini tentu adalah as-sahabah, at-tabi'un dan tabi'u at-tabi'in. Siapa salaf itu kata beliau? Alladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi wa uhaddithu bi fadailihim. Al-Imam Asy-Syafi'i para jemaah sekalian memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang dimaksud dengan as-sahab, as-salaf adalah as-sahabah. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa salaf itu adalah as-sahabah. Kenapa? Karena kata beliau as-salaf wa a'rifu haqqas salaf aku tahu tentang haknya salaf siapa salaf itu yaitu alladzina ikhtarahumullah orang yang Allah pilih dari mereka itu li suhbati nabiyhi untuk menjadi sahabat nabi berarti orang yang menyertai orang yang bersahabat dengan nabi mereka adalah disebut dengan as-salaf atau dengan kata lain kata Imam Syafi'i salaf adalah identik dengan as-sahabah lalu kata beliau setelah mengetahui bahwa salaf itu adalah sahabah maka kata beliau uhadditsu bi fadailihim aku hanya menceritakan hanya meriwayatkan bi fadailihim tentang keutamaan-keutamaan kebaikan-kebaikan atau perkara-perkara yang terpuji dari mereka para as-sahabah para as-salaf tadi wa amsiku atau wa umsiku amma syajara bainahum dan aku akan jaga aku akan diam aku akan tutup mulut aku akan jaga, aku akan berhenti begitu kata beliau Imam Syafi'i amma sajara bainahum terhadap apa saja yang terjadi di antara mereka berupa pertentangan, percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Saghirihim wa kabirihim. Kata beliau, apakah kecil dari para sahabat, apakah besar dari kalangan para sahabat? Kata beliau begitu. Ini adalah yang harus kita ambil sebagai satu keyakinan dan sikap kita sampai dengan setelah hari ini bahwa jika kita ingin disebut ahlus sunnah wal jamaah kata beliau alimam imam syafi'i terhadap para sahabat itu yang boleh kita ceritakan yang baik-baiknya saja kalau yang jeleknya berhenti karena banyak sekalian ada hikmahnya hikmahnya adalah bahwa Allah sudah nyatakan bahwa mereka ridho diridho oleh Allah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia itu Allah ridho pada mereka bayangkan para sahabat itu adalah sudah Allah ridhoi radhiyallahu anhum Allah ridhoi pada mereka jadi para sahabat itu sudah merupakan generasi yang distempel dicap oleh Allah bahwa mereka Allah ridhoi kalau kita belum punya stempel untuk bahwa kita nyatakan bahwa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka sudah diridhoi berarti seolah-olah kejelekan mereka itu bagi mereka tidak berarti. Artinya adalah sudah terhapus. Mereka sedang di surga, mereka mendapatkan surga, mendapat ridho dari Allah. Kita malah mendapatkan dosa karena menceritakan jeleknya mereka. Oleh karena itu, kata beliau al-Imam Asyafi'i, carilah sesuatu yang menyelamatkan kita dan jangan menjerumuskan kita. Tetapi pada sekarang jangan lalai bahwa ada memang orang sampai hari ini yang akan datang yang pekerjaannya itu adalah mencari yang tidak keruan. Orang yang pinter adalah mencari yang keruan. Perkara yang membuat dia selamat, perkara yang membuat dia masuk surga, betul tidak? Tetapi ada sekelompok orang, segelintir orang yang justru mencari sesuatu yang mencelakakan dia dan justru dia adalah benci pada para sahabat. Mereka adalah asyiah. Nah, oleh karena itu asyiah itu adalah tidak merupakan keyakinan. Al-Imam syafii bahkan Imam Syafi'i punya pernyataan tegas terhadap orang-orang Syiah bahwa mereka adalah bukan ahli sunnah bahkan mereka adalah termasuk kufur murtad daripada al-Islam. Dan karena itu para ulama adalah termasuk membela terhadap tuduhan mereka bahwa Al-Imam as syafii itu adalah termasuk orang yang Syiah. Bagaimana Syiah beliau dengan tegas menyatakan pada kita hari ini bahwa beliau adalah orang yang justru tidak mau menceritakan kejelekan mereka walaupun bisa jadi mereka adalah terjadi. Sementara orang-orang Syiah itu adalah menjelek-jelekan para as sahabat bahkan bukan sekedar menjelekkan tetapi mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa kelintir jangankan para sahabat yang kecil jangankan para sahabat yang umumnya istri-istri rasul saja oleh mereka dikafirkan bahkan dituduh dengan tuduhan yang sangat keji itu adalah perbuatan orang syiah sedangkan alimah syafi'i seperti yang kita dengar dan Diteruskan kata beliau, wa uqaddimu Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Aliyan radhiyallahu anhum al khulafa al a'immah ar-rasyidun. Aku urutkan kata beliau. Urutan daripada al khulafa ar-rasyidun itu dari yang empat itu satu pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, ketiga adalah Utsman bin Affan, keempat adalah Ali bin Abi Talib ini keyakinan Imam Syafi'i. Sementara orang Syiah mengatakan bahwa harusnya pertama adalah Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar adalah pengkhianat. Betapa sesatnya orang-orang Syiah. Jadi, pada sekalian, ini keyakinan Al-Imam syafii di mana beliau adalah benar-benar termasuk tokoh, termasuk imam, termasuk penghulu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Berikutnya, Poin berikutnya adalah kata beliau wa aqidu qalbi wa lisani ala anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluk. Kata beliau, aku ikat hatiku. Aku ikat mulutku. Maksudnya adalah mulut dan lisan ini adalah berjalan berdampingan dalam perkara yang sama, menyatakan bahwa Quran itu firman Allah. Quran itu adalah diturunkan dari Allah. Quran itu bukan makhluk wal kalamu fil lafzi wal waqfi bid'ah kata beliau bahwa Quran itu lafad atau bukan Quran itu adalah pernyataan yang diungkapkan oleh mulut atau bukan wal wakfu atau berhenti tidak mengatakan itu tidak membahas ini tidak mengatakan bahwa Quran itu makhluk juga tidak mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk sudah berhenti sajalah tawakuf kita kata beliau tawakuf itu adalah bid'ah yang benar adalah nyatakan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Nah, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i dengan tegas jelas sekali kepada kita sikap beliau dan kedudukan e, beliau dalam perkara akidah ini bahwa menurut beliau bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Dia adalah sesuatu yang hendaknya kita yakini dan harus benar. Jadi, pada sekalian ini adalah apa yang juga hendaknya kita ketahui dari al-Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Kata beliau perkara yang lain. Ini poin yang lain berarti kan? Poin yang lain adalah bahwa iman itu perkataan, iman itu adalah perbuatan yazidu bertambah wa yanqusu berkurang. Ini poin yang lain. Kata beliau iman itu perkataan dan perbuatan. Tidak boleh ada mengatakan bahwa saya beriman tok mulutnya tetapi amalannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu namanya dusta, itu namanya nifak, itu namanya kazib. dan tentu bukan seperti itu. Bahkan kata beliau, iman itu yazidu wa yangkus, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Barangkali nanti kita bahas e, poin demi poin setelah kita tuntas memahami pernyataan-pernyataan beliau ini. Kata beliau, poin berikutnya adalah wa uminu birru'yah. Ini pasal yang lain Aku meyakini, aku membenarkan, aku mengimani tentang ar-ru'yah. Apa ar-ru'yah itu? Ru'yah itu adalah penglihatan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam al-hadis an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lima sami'tu Allah azza wa jal dan aku mendengar bahwa Allah SWT berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun." Kata beliau sesungguhnya benar bahwa mereka itu dari Allah, dari Rob mereka, dari Tuhan mereka pada hari itu lama hajubun menjadi tertutup. Dalla kata beliau ayat ini menunjukkan ala annahum bahwa mereka orang-orang kafir hala fi halir ridha dalam keadaan ridha ghairu mahjubin. Ketika mereka ridha adalah mereka tidak tersitari, tidak tertutup, tidak terhalang. Yanzuruna ilaihi mereka itu melihat kepadanya di sini Allah maksudnya wala yudhamuna fi ru'yatihi tidak ada penghalang dalam penglihatan mereka terhadap Allah yakni la yaskun tidak ada penghalang tidak ada yang membuat remang-remang bias pandangan mereka terhadap Allah dan ini sesuai dengan hadis kata Nabi sallallahu innakum satarauna rabbakum ayanan sesungguhnya kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang Kama tarawunal qamar lailatal badr sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Para jamaah sekalian, ini adalah yang diyakini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan bahwa Allah itu akan bisa dilihat pada hari kiamat, tidak akan terhalang. Yang akan terhalang dari melihat Allah adalah mereka orang-orang kafir. Adapun orang mukmin, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Al-Imam asy-Syafi'i. Orang yang mengaku bermadhab Syafi'i tetapi tidak meyakini ini adalah jelas-jelas jauh daripada kebenaran dan ilmu yang benar. Berikutnya adalah kata beliau wasyafa'atu li ahli al-kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang syafaat beliau. Kata beliau ada namanya syafaat dan syafaat itu Allah berikan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang disebut ahlul kabair Ahlul kabar itu adalah orang yang berdosa besar. Min ummati Muhammadin dari umat Muhammad. Syafaat Rasul itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Dan kali ini Al-Imam Syafi'i memberikan salah satu daripada syafaat itu yaitu syafaat bagi mereka yang berdosa besar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berdosa besar walaupun ada iming-iming syafaat. Sebab ini adalah tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita pastikan bahwa orang yang berdosa besar adalah pasti mendapat syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada peluang. Nah, peluangnya ini kita tidak tahu. Jadi jangan spekulatif. Yang benar adalah bahwa kita semua harus mati dalam keadaan husnul khatimah dan setiap kita adalah harus menjauh daripada dosa-dosa besar. Walaupun kata beliau asy-syafa'ah itu Allah akan berikan kepada orang yang berdosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbicara tentang masalah syafaah kata beliau wa annallaha azza wa jalla ala arsyhi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa yasha atau kaifa sya. Bahwa kata beliau Allah azza wa jal itu adalah bersemayam di atas arsy di langit dan dekat dari makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah di atas langit, Allah di atas singgah sananya, di atas syars, tetapi betapapun demikian Allah dekat dengan makhluknya. Bahkan Allah katakan, akrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat kepada seseorang daripada urat nadinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan. Allah jauh, kalau lihat di sita adalah namanya langit itu adalah begitu tingginya, tetapi Allah dekat dan ini adalah bahwa memahami nama dan sifat Allah SWT bukan dengan akal karena ini adalah tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'u al-basir. Kita yakini tetapi kita tidak juga meragukan tetapi juga kita adalah tidak mentakwilkan dengan akal dan hawa nafsu. Para jemaah sekalian, Kata beliau, Allah itu adalah bersemayam di atas ars. Berikutnya, wa annallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa yasha Allah turun ke langit dunia sebagaimana Allah kehendaki. Langit dunia itu adalah langitnya kita nih sekarang. Turun ke langit dunia sebagaimana Allah kehendaki. Bagaimana turunnya? Tentu bukan menjadi pertanyaan yang harus kita lontarkan karena al itu majhul tentang cara sifat Allah SWT bagi manusia adalah tentu tidak bisa diketahui walaupun manusia harus berpikir sampai gila dia tidak akan mampu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan manusia adalah sangat terbatas sementara Allah SWT adalah khaliqul kaun Allah adalah pencipta alam semesta ini kata beliau diteruskan setelah berbicara masalah akidah, ada unsur berbicara masalah fikih. Kata beliau wal mashu 'alal khufaini fil hadari was safar. Dan alusunah wa Jamaah, beliau para imam, para guru-guru beliau meyakini bahwa bolehnya kita mengusap di atas dua al-khuf fil hadar apakah kita dalam keadaan mukim was safar apakah kita dalam keadaan safar. Para jemaah sekalian, khuf itu tidak ada sesungguhnya di negara kita di bumi kita, di geografi kita. Karena khuf itu adalah dia adalah fungsinya seperti sepatu tapi bahannya dari bahannya bahan sepatu, fungsinya fungsi kaos kaki. Nah, di kita tidak ada. Kita mengatakan bahwa itu kaos kaki, namanya kaos kaki itu adalah jaurab. Kalau dikatakan itu sepatu, sepatu itu adalah hidza. Sedangkan khuf itu bukan hidza, bukan jaurab. Jelas? Namanya khuf itu adalah dia masnu'un minal jildi au min ma yusna minhu al hiza yaitu bahan daripada sepatu tetapi dia adalah berfungsi sebagai jawrab jadi dia adalah seperti kaos kaki ke atas membungkus daripada dua mata kaki tetapi dia terbuat dari bahan sepatu bisa jadi dari e, imitasi bisa jadi dari kulit begitu nah di kita tidak pakai itu kenapa karena kita adalah cuacanya mu'tadil Cuaca di kita itu subhanallah nikmat sekali. Tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu panas. Bagi mereka yang hidup di jazirah ya? itu adalah kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas. Panas mereka bisa sampai mencapai 50 derajat. Dingin mereka bisa sampai di bawah nol, bayangkan. Kita subhanallah. Ya tidak. Uh, tidak perlu dengan itu karena itu tidak perlu dengan khuf tetapi fungsi khuf itu adalah tetap berjalan dan ada dan bisa kita lakukan jadi kalau kita mau kita berwudu kemudian kita menggunakan al jawrab ataupun hiza yang menutup kedua mata kaki lalu ketika kita batal dan berwudu kembali tidak perlu kita buka kaos kaki kita tetapi berwudu utuh ketika akan sampai pada mengusap kaki atau membasuh kaki cukup kita mengusap punggung daripada al-khuf itu nah dihitung sejak saat itu kalau dia mukim sehari semalam kalau dia safar tiga hari tiga malam dari waktu itu tidak perlu dibuka cukup kalau itu usap lagi usap lagi usap lagi seperti itu kata beliau wal maswa al khufaini fil hadari was safar ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kemudian kata beliau wal jihadu madin ma'a kulli barrin wa fajirin jihad itu hukumnya selalu akan tetap ada tidak pernah tergugurkan hari ini pun ada jihad fisabilillah ada jihad yang jihad itu yang dimaksud dengan alimam asyafi'i di sini jihad bermakna perang alimam asyafi'i di sini tidak mengartikan bahwa jihad ini bermakna jihad ekonomi jihad politik jihad sosial jihad budaya tidak jihad di sini adalah maknanya al-qitalu fisabilillah li'ala'i kalimatillah berjihad bermakna berperang meninggikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan syariatnya ini yang difahami oleh beliau al-imam syafi'i dan apakah yang memimpin jihad itu berlin atau fajir apakah orangnya adalah komandan perangnya itu apakah orang yang soleh ataukah orang yang fajir kalau telah terjadi maka jihad itu akan selalu ada dan tegak jihad yang zaman sekarang jihad diidentikan dengan terorisme karena jihad yang difahami adalah jihad menurut koridor Amerika Yahudi nah pada sekalian jihad yang bermakna membela yang bermakna meninggikan menegakkan mengeksiskan syariat Allah dan syariat Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam menurut orang Yahudi adalah ancaman dan karena itu setiap yang mengancam disebut teroris. Oleh karena itu ajaran al-jihad fisabilillah zaman sekarang adalah disebutnya terorisme. Nah, para yang sekalian itu adalah ala Amerika, bukan ala ataupun faham ataupun ajaran diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk al-Imam Asy-Syafi'i. Al-jihadu madin ma'a kulli barrin wa fajir kata beliau. Poin berikutnya wasalatul aidain wal jum'ati ila yaumil qiyamah. Bukan saja jihad, salat Idain, salat al-Jum'ah juga tetap harus ada tegak sampai dengan hari kiamat walaupun yang menjadi imam itu adalah orang yang baik ataupun orang yang fajir, orang yang fasik. Kata beliau wal bai'u wasyira ala hukmil kitab was sunnah. Kemudian poin berikutnya adalah jual beli itu harus tegak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jual beli sekarang adalah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme. Hukum monopoli, hukum yang kaya adalah semakin kaya, orang yang miskin tidak boleh kaya. Itu adalah pada zaman sekarang. Kata Imam Syafi'i bukan begitu. Yang harus kita yakini, yang saya yakini, yang guru-guru saya yakini adalah jual beli itu harus dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Ini yang diyakini oleh Al-Imam syafii Sementara tadi saya katakan Jual belinya adalah biasanya dengan menggunakan riba. Seperti yang Rasul gambarkan kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Tabaya' ya tabaya'u tabayu'an artinya adalah ada yang menjual, ada yang membeli. Saling menjual, saling membeli disebut dengan tabayu'. Idza tabaya'tum berarti satu sama lain saling transaksi dengan menggunakan sistem riba dan zaman sekarang adalah tidak bisa luput dari perkara itu. Berikutnya kata beliau Al-Imam Syafi'i wa du'a'u li muslimin dan kita tetap mendoakan terhadap mereka para pemimpin kaum muslimin bisalah dengan kebaikan mudah-mudahan para pemimpin kaum muslimin itu Allah beri hidayah Allah berikan petunjuk supaya mereka beriman pada Allah supaya mereka mau bertakwa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan menjauhi apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala begitu mendoakan para pemimpin itu bukan kemudian mendoakan dan maknanya adalah mendukung terhadap kemungkaran dan kefasikan mereka dan itu adalah harus jauh karena para jamaah sekalian mendoakan itu untuk kebaikan mereka para pemimpin jika para pemimpinnya baik diharapkan seluruh keputusan dan kebijakannya akan menjadi baik. Tapi kalau keputusan-keputusan mereka adalah buruk, maka nasib buruk itu akan dirasakan oleh kaum muslimin. Dan kata beliau, wala yakhruju alaihim bisayif dan tidak berontak, tidak melakukan revolusi, tidak merebut kekuasaan kepada para pemimpin kaum muslimin. Nah, apalagi mereka adalah bertekad mempunyai keyakinan, mempunyai upaya, mempunyai konkret upaya untuk melaksanakan syariat Allah. Maka itu adalah tentu harus didukung ya. Berbeda juga mereka adalah benci terhadap syariat Allah. Mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada kemungkaran dan hendaknya tentu adalah tetap berada di atas keyakinan yang benar. Jadi para yang sekalian demikian. Berikutnya wal imanu bi azabil qabri wal iman bil haud was syafa'a wa khurujid dajjal haqqun. Iman terhadap adanya azab kubur, mengimani bahwa ada namanya telaga bagi Rasul untuk umatnya. Dan telaga ini jika diminum tidak akan haus setelah itu selama-lamanya wasyafa'ah juga ada khurujud dajjal dajjal itu akan keluar semua itu adalah benar memungkar mungkar wa nakir mungkar nakir itu adalah benar wal imanu bihadza kullihi haqqun meyakini semua itu adalah merupakan hak wa man taraka min hadza syai'an fahuwa mukhalifun li kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan keyakinan ini sedikit pun, maka dia telah menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi kitab Allah dan menyelisihi sunnah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi para sekalian ini poin-poin judul-judul bahasan dalam perkara-perkara akidah yang belum dibahas ya baru global saja beliau beliau sebutkan oleh karena itu eh, barangkali perlu kita secara detail menjabarkan tentang poin-poin yang diisyaratkan oleh beliau ini. Nah, jadi para sekalian cukup barangkali sampai di situ adapun yang sebelahnya adalah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i meringkas akidah Ahlussunnah yang beliau yakini itu dalam bentuk bait-bait syair. Kata beliau melalui Yahya Al-Muzani, murid beliau. Kata beliau syahidtu bi anna Allah la syai'a ghairuhu wa asyhadu anna al-ba'sa haqqun wa ukhlisu wa anna 'ural imani qaulun mubinun wa fi'lun zakiyun qad yazidu wa yanqusu wa inna Abu Bakrin khalifatu rabbih wa kana Abu Hafsin 'alal khairi yahrisu wa ushidu rabbi anna Utsmana fadilun wa anna Aliyan fadluhu mutakhassisu a'immatu qaumin yuhtada bihudahum lahallahu man iyyahum yatanaqqasu fama lighawatin yashhaduna safahatan wa ma lisafihin la yahisu wa yahrisu ini adalah bait syair kalau bahasa kita sajak ya sajak yang isinya adalah akidah dibuat diuntai oleh beliau al-imam asy-syafi'i beliau adalah imam tapi beliau adalah syair dan tidak aneh karena para sekalian apalagi imam seorang alim di dalam al-Islam di dalam din itu adalah memahami bahasa Arab itu adalah tentu dalam pemahaman yang luas. Sementara bahasa Arab itu tidak satu. Bahasa Arab itu 13 cabang, ya, 13 cabang. Yang paling sering kita dengar itu adalah al-i'rabu was-sarfu yang kemudian kita sebut dengan nahwu dan saraf. Padahal sebetulnya masih banyak yang lain ada misalnya ilmu alkitabah ada namanya ilmu matnul lughah ilmu tarikh al adab ada namanya ilmu al qawafi ada namanya disingkat dengan al balaghah di dalamnya berisi tentang tiga ilmu ilmu al badi' ilmu al bayan ilmu al maani ada ilmu al qawafi nah, ilmu qawafi ini tentang masalah yang disebut dengan sastra dan mengatur tentang bagaimana syair itu harus terjadi. Nah para sekalian wajar kalau seperti Al-Imam Syafi'i kemudian bersyair dan ini adalah syairnya. Kalau saja kita artikan kata beliau syahid itu saya bersaksi. Nah tadi kata ashadu tapi digunakan dengan fi'il madhi. Syahid itu aku menyaksikan, aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu selainnya kata beliau. Maksudnya adalah tidak ada sesuatu, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan persamaan kata dari la ilaha illallah. Lalu kata beliau wa asyhadu annal ba'tsa haqqun wa ukhlisu. Saya bersaksi bahwa hari kebangkitan itu adalah benar dan saya tulus meyakini hal itu. Kata beliau wa anna ural imani qaulun mubin. Bahwa ikatan-ikatan iman itu adalah berupa qaulun mubin, pernyataan yang nyata, perkataan yang nyata, wa fi'lun zakiyun, perbuatan yang murni. Qad yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang wa anna Abu Bakrin khalifatu rabbih Abu Bakar adalah khalifah Allah berikan jabatan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini wa kana Abu Bakrin alal khairi yahrisu dan juga yang kedua Abu Hafs Abu Hafs itu maksudnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kata beliau Umar bin Khattab adalah alal khair berada di atas kebenaran yahrisu selalu gigih dan giat untuk selantiasa berada di atas kebajikan. Kata beliau berikutnya wa usyidu rabbi, aku bersaksi kepada Rabbku Allah bahwa anna Utsman fadilun. Utsman itu adalah orang yang mempunyai keutamaan. Wa anna Alian aku juga bersaksi bahwa Ali itu fadluhu keutamaannya mutakhassis. Tersendiri mempunyai karakteristik yang khusus dibanding dengan yang lain. A'immatu qaumin mereka semua adalah para pemimpin kaum. Yuhtada bihudahum petunjuk mereka, petuah mereka, keputusan mereka adalah dijadikan sebagai pedoman. Lahahum man iyahum yatanaqasu. Sungguh terkutuk bagi siapa yang mencela dan mencaci maki mereka. Fama liqawatin yashaduna safahatan. Maka tidak ada dengan kecatatan pernyataan akibat daripada persaksian atas kebodohan mereka. Wa malisafihin la yahisu wa yahrisu maka jika itu adalah berdasar kepada kedunguan maka tidak perlu dilirik dan tidak perlu untuk diberikan porsi yang patut apalagi kegigihan nah para jamaah sekalian ini adalah poin yang lain yang di dalamnya terdiri atas petikan-petikan pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang diyakini yang dilontarkan dan sekaligus diberitakan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa bukan saja beliau yang meyakini hal ini tetapi juga para guru-guru beliau seperti tadi disebutkan Sofyan bin Uyainah dan Al-Imam Malik bin Anas demikian pertanyaan sekalian mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa yang diyakini Al-Imam Syafi'i sebagaimana kita mengikuti dalam istihad istihad beliau dalam masalah madhab fikih beliau Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.